Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi bab ini berbicara tentang keutamaan tauhid yang sangat besar. Namun bagi orang yang benar-benar mengamalkannya. Barang siapa yang benar-benar mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga tanpa hisab tanpa hisap artinya tidak ada perhitungan lagi. Setelah dia dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada lagi perhitungan. Tidak ada lagi penghitungan terhadap amal baik maupun amal buruknya. Dan juga tidak melewati satu azab, melainkan langsung masuk ke dalam surga sebagaimana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Di sini penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nahl ayat ke-120. Ayat ini berbicara tentang profil seseorang yang mengamalkan tauhid seperti apa profil beliau yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang selalu taat kepada Allah yang hanif yaitu berpaling dari kesyirikan dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah serta beliau senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang mengamalkan tauhid. Sebelum beliau menyebutkan tentang uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang mengamalkan tauhid akan masuk surga tanpa hisap, maka beliau sebutkan dulu seperti apa sifat orang yang mentauhidkan Allah. Maka Allah telah mengangkat untuk kita profil seorang nabi yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi karena para nabi yang diutus setelah beliau adalah keturunan beliau alaihi salam. yaitu seluruh Bani Israel, seluruh Nabi Bani Israel dari keturunan beliau, dari anak beliau Ishak dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak beliau Ismail alaihim afdhalus salati wassalam. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam seperti apa profil beliau dan sifat-sifat beliau. Inilah teladan bagi kita di dalam mengamalkan tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Jamaah sekalian, ini sifat beliau yang pertama. Beliau adalah seorang umat. Kata umat itu sebetulnya digunakan pada umumnya untuk banyak orang. Ya kan? Umat Islam berarti banyak orang Islam. Tetapi di sini digunakan untuk Ibrahim seorang diri. Maka ulama menjelaskan maksudnya kata umat di sini beliau adalah imamun wa qudwah. Beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin dan teladan dalam kebaikan. Kenapa jemaah sekalian beliau dikatakan pemimpin dan teladan dalam kebaikan? Karena keistiqomahan beliau dan perjuangan beliau di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan tauhid yaitu mengajak manusia menyembah Allah yang satu saja. Bahkan dikatakan ulama mufassirin ketika awal Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang beriman kecuali beliau seorang diri ketika awal beliau berdakwah tetapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan beliau adalah umat walaupun beliau seorang diri dan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang Ibrahim alaihissalam qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya teladan yang baik id qalu liqaumihim tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri jemaah sekalian Allah mengatakan inilah teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim salam dan para pengikutnya tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri apa perkataan mereka jemaah sekalian inna buraa minkum wa mimma ta'buduna min dunillah sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah inilah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri itu artinya menjauh. Bukan sekedar tidak ikut-ikutan, melainkan menjauh. Menjauh, membenci bahkan dilanjutkan di dalam uh, lanjutan ayat tersebut, kafarna bikum, kami ingkari kalian. Maksudnya kami menyalahkan kalian wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan bahkan ditegaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya terhadap orang-orang kafir itu dan sungguh telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah sampai engkau beriman kepada Allah yang satu saja surat al-mumtahana ayat keempat Inilah jamaah sekalian yang dituntut dari kita. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintainya, mengharap rahmatnya dan takut kepadanya dan mencintai para walinya, mencintai orang-orang yang dicintainya serta membenci perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukannya. Inilah teladan dari Nabi Ibrahim salam. Ini sifat beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, qanitan lillah. Beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ulama mufassirin menjelaskan makna qanitan lillah itu bukan saja senantiasa taat, melainkan senantiasa taat dan melakukannya terus-menerus dalam keadaan khusyuk dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sifat orang yang mentauhidkan Allah makanya jemaah sekalian mungkin di antara kita ada yang bertanya kenapa solat saya tidak khusyuk atau kurang khusyuk maka ketahuilah di antara jawabannya yang paling penting adalah kurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurangnya tauhid kita kepada Allah tabaraka wa taala. Maka para nabi alaihi salatu wassalam mereka sangat kuat keimanan mereka kepada Allah, sangat kokoh tauhid di dalam diri mereka sehingga mereka khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah. Mereka melakukannya terus-menerus. Ini sifat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat beliau yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Allah hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif. Hanif itu artinya orang yang selalu cenderung kepada Allah. Yaitu senantiasa hatinya terpaut kepada Allah, bergantung kepadanya serta berpaling dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Itu artinya orang yang hanif. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat beliau walam yakum minal musyrikin dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah yaitu beliau berpaling dan meninggalkan menjauhi orang-orang yang menyekutukan Allah meskipun itu adalah kaum mereka sendiri bahkan termasuk bapak beliau sendiri yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga Syekh menyebutkan ayat yang berikutnya menguatkan sifat yang keempat ini yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-59 tentang sifat orang-orang yang beriman walladzina hum birabbihim la yusyrikun dan orang-orang yang tidak menyekutukan rob mereka dengan apapun juga kemudian sifat beliau yang kelima syakiran li'anumih beliau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Inilah lima sifat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam yang mesti kita teladani. Kesimpulannya ulama menjelaskan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid itu adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaib syirki wal kufri wal bid'ai wal ma'asi. Mengamalkan tauhid atau merealisasikan tauhid artinya adalah memurnikan tauhid itu serta senantiasa membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekufuran demikian pula membersihkannya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan mengada-ada di dalam agama tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyucikannya dari semua perbuatan maksiat. Dan semua sifat-sifat ini terdapat pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian jemaah sekalian, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang cukup panjang insyaallah taala akan kita bacakan dan kita petik di sela-sela pembacaannya pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini yang akan menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ada di antara mereka 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga kita termasuk ke dalam 70 ribu orang tersebut. Makanya kita harus pahami siapa mereka dan apa sifat-sifat mereka sehingga mereka berhak mendapatkan keutamaan ini. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Husain bin Rahman. Beliau adalah seorang ulama besar dari generasi tabi'ut tabi'in meninggal pada tahun 136 Hijriah. Qala, beliau berkata, "Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair." aku pernah berada di majelis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah guru beliau. Beliau adalah seorang imam murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Artinya dari generasi tabi'in. Meninggal pada tahun 95 Hijriah. Ketika itu umur beliau belum sampai 50 tahun. Jadi ini ceritanya uh, seorang murid dari generasi tabi'ut tabi'in menceritakan ketika beliau berada di majelis gurunya yaitu dari generasi tabi'in Sa'id bin Jubair. Faqal, lalu kata Sa'id bin Jubair ketika itu, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda barihah Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya potongan bintang yang biasanya digunakan untuk melempar syaitan. Insyaallah taala nanti akan datang bab penjelasan tentang bintang untuk melempar syaitan. Fakultu ana. Maka kata Husain bin Abdurrahman, aku yang melihat. semua qultu, kemudian aku katakan, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Ketahuilah ketika itu, ketika aku terbangun pada saat bintang itu jatuh, aku tidak sedang melakukan solat, akan tetapi aku disengat oleh binatang berbisa iya itu sebab beliau terbangun tapi kenapa beliau mengatakan aku tidak sedang melakukan solat? karena beliau khawatir nanti mereka menyangka beliau sedang melakukan solat. artinya apa jemaah sekalian ulama usalaf dahulu nggak senang dipuji apalagi dipuji dalam sesuatu yang tidak mereka kerjakan itu adalah lebih tercela lagi sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Qur'an wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu mereka senang dipuji pada sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mutashabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur orang yang senang dipuji atau membanggakan diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya seperti orang yang menggunakan dua pakaian kebohongan. Baik, makanya beliau katakan demikian. Sebab kenapa beliau mengatakan demikian? Karena sudah menjadi kebiasaan dahulu. Kalau bangun malam itu untuk sholat, maka beliau katakan saya nggak sholat waktu itu. Ya, karena sudah jadi kebiasaan. Oh, kalau bangun malam berarti orang ini rajin sholat malam, rajin sholat tahajud. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan umum di masa tersebut. Di masa generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi subhanallah, ketika masa berganti, terutama di masa kita ini, orang bangun malam mungkin lagi nonton bola, atau lagi main apa, main apa. Bukan lagi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa kata Said bin Jubair? Qala fama sana'ta? Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu digigit oleh binatang berbisa? Qultu irtaqaitu. Maka aku menjawab, aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah. Qala lalu kata Said, "Fama hamalaka ala dhalik?" apa yang membawamu melakukan hal tersebut yaitu apa dalilmu sehingga kamu minta dirukyah jamaah sekalian inilah teladan bagi kita dialog para ulama dahulu ketika saudaranya melakukan satu amalan dan beliau belum tahu dalilnya beliau tanya apa dalilmu ini menunjukkan kepada kita beramal itu mesti ada dalil dan kalau kita melihat saudara kita melakukan satu amalan yang belum kita ketahui dalilnya, maka jangan buru-buru juga kita menyalahkan. Tapi tanyakan kepadanya, apa dalilmu? Artinya orang yang beramal dia yang harus menyiapkan jawaban. Dia harus yang punya dalil. Oleh karena itu, sampai-sampai ulama menjelaskan kepada kita kaidah penting dalam beragama. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram. Nggak boleh kita lakukan ibadah sampai kita tahu dalil yang menunjukkannya, apakah dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau dalam perkara duniawi, hukum asalnya adalah boleh. Silahkan lakukan. Sampai kita tahu dalil yang melarangnya, maka berhenti. Kalau ada dalil yang melarangnya, jangan dilakukan. Iya, ini teladan dari ulama dahulu. Kultu Maka ternyata Husain bin Rahman Beliau betul-betul beramal berdasarkan dalil yang beliau ketahui Dan beliau sudah siapkan dalilnya Bahkan beliau hafal Bukan sekedar tahu Ini juga teladan bagi kita Kata beliau Hadithun haddathanahu sya'bi Aku minta diruqyah ketika digigit oleh binatang berbisa tersebut semasa misal kala jengking karena satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi bernama beliau adalah Amir bin Syurahil. Beliau juga termasuk ulama dari generasi tabi'in meninggal pada tahun 103 Hijriah. Qala wa ma haddatsakum? Kata Said, hadis apa yang beliau sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb. Aku mengatakan, Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Al-Burai dari Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bin Al-Husayb adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 103 Hijriah atau tahun 63 Hijriah. Meninggal pada tahun 63 Hijriah. Ya. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian ini contoh sanad hadis ini contoh sanad hadis. Jadi hadis itu enggak sembarangan. Para ulama menyampaikan hadis kepada kita dengan menyebutkan sanad perawi. Saya mendengarkan hadis ini dari fulan, fulan mendengarkan dari fulan, men, fulan mendengarkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dialah yang mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ilmu ini tidak ada kecuali pada kaum muslimin, enggak ada pada agama lain. Ya dan juga bahkan ilmu ini tidak ada kecuali para pada para ulama ahli hadis. Makanya hadis itu betul-betul terjaga. Oleh karena itu, kisah-kisah yang tidak berdasarkan sanat itu sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau hadis betul-betul terjamin secara ilmiah. Iya. Maka apa hadis tersebut? Annahu qol bahwasanya beliau berkata dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada ruqyah untuk mengobati penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Jamaah sekalian, ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ruqyah yang paling bermanfaat untuk dua penyakit. Yang pertama penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia. Bisa juga pandangan mata jin. Ya. Dan itu bisa terjadi pada dua keadaan. Ketika seseorang memandang orang lain dengan pandangan benci, pandangan hasad. Karena nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bisa juga karena pandangan takjub. Karena pandangan takjub seperti yang pernah terjadi pada masa sahabat, seorang sahabat memandang sahabat yang lainnya dengan pandangan takjub. Kenapa dia takjub jamaah sekalian? Jadi ceritanya sahabat itu uh, buka baju untuk mandi, kemudian dia lihat punggungnya itu putih sekali se seperti perempuan, bahkan lebih kulitnya itu lebih indah daripada kulitnya seorang wanita sehingga seketika itu dia takjub. Maka disebabkan itu sahabat yang dipandang tersebut terkena penyakit yaitu dia pingsan dan hampir mati lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata alama yaqtulu ahadukum akahu e, kenapa seorang dari kalian membunuh saudaranya jadi jemaah sekalian subhanallah ini penyakit nggak main-main bisa sampai membunuh walaupun ketika itu nggak sampai Eh, nggak uh, sampai mati sahabat tersebut dia sembuh lagi dengan cara dengan cara orang yang memandang itu diminta untuk berwudhu kemudian sisa daripada air wudhunya itu disiramkan kepada orang yang dia pandang itu satu cara cara yang lain adalah dengan dirukyah dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini jamaah sekalian benar-benar nyata dan sering terjadi di sekitar kita hanya saja kita kurang menyadari ya dan yang diantara yang sering terjadi adalah anak kecil terutama anak kecil yang sudah mulai imut-imut orang kan senang memandang senang melihatnya maka tidak lama dia terkena sakit ya itu sering terjadi namun kita kurang menyadarinya maka obatnya itu ada dua orang yang memandang itu diminta untuk berwuduk kemudian sisa daripada air wuduknya disiramkan kepada orang yang sakit atau cara yang kedua bacakan kepadanya rukyah bacakan kepadanya rukyah yaitu bacakan ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu yang pertama yang kedua penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa ya dan itu juga pernah terjadi di masa para sahabat ada seorang pemimpin satu kampung digigit oleh kalajengking. Lalu seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah dan seketika itu juga sembuh. Ya, surat Al-Fatihah beliau bacakan, seketika itu juga sembuh. Baik. Qala, lalu kata Sa'id bin Jubair, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh telah baik orang yang mengamalkan sesuai ilmu yang telah dia dengarkan. Jadi dia puji. Dia memuji uh, muridnya ini yang beramal berdasarkan ilmu. Walaupun jemaah sekalian nanti beliau akan menyalahkan. Karena ternyata hadis yang beliau sebutkan itu sudah benar namun dalam prakteknya beliau salah. Ya, sebab hadis tersebut bukan anjuran untuk minta dirukyah. Rukyah itu dibolehkan tetapi nggak dianjurkan untuk kita minta rukyah apabila kita sakit. Apabila kita sakit tidak dianjurkan kita minta dirukyah. Iya. Sebagaimana insya Allah akan kita pahami apabila kita membaca lanjutan hadis sampai selesai. Baik. Jadi ini adab yang baik. Beliau puji dulu kamu sudah bagus mengamalkan berdasarkan ilmu. Tetapi ada yang lebih bagus lagi kalau kamu mau mengamalkannya. Kata beliau, "Walakin akan tetapi haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala" telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sanad yang lain. Ya. Jadi ada sanad, ada silsilah, ada rangkaian perawi hadis dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Uridat alayyal umam." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Maksudnya pada hari kiamat. Bagaimana kondisi umat ketika dibangkitkan? Telah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat maka aku melihat seorang nabi bersama nabi tersebut ada pengikutnya tidak lebih dari 10 orang wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan dan aku melihat nabi yang lain pengikutnya hanya satu orang dan nabi yang lain pengikutnya hanya dua orang wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun Jemaah sekalian, inilah di antara kondisi para nabi dan rasul ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Setiap nabi akan dibangkitkan bersama orang yang mengikutinya. Ternyata subhanallah ada para nabi yang seperti ini, pengikutnya nggak sampai 10, ada yang bahkan cuma satu orang, ada dua orang, dan ada yang bahkan tidak punya pengikut sama sekali. Di sini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita ukuran kebenaran itu bukan karena banyaknya pengikut. Ya. Bukan karena banyaknya pengikut berarti ajaran yang disampaikan oleh seseorang itu sudah benar. Sama sekali itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Bahkan bisa jadi yang banyak yang mayoritas itu justru yang tersesat. Sebagaimana firman Allah, "Wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya dalam Islam tidak dikenal yang namanya prinsip kebenaran itu atau keputusan itu harus mengikuti suara mayoritas tidak. Melainkan mengikuti dalil, mengikuti wahyu, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di sini juga ada peringatan Kalau kita mengikuti satu pengajian misalkan atau satu kelompok, kemudian pengikutnya banyak, jangan kita tertipu. Jangan kita menganggap karena pengikutnya banyak berarti sudah benar. Yang sana pengikutnya sedikit berarti salah. Tidak jemaah sekalian. Tapi lihat seperti apa amalan mereka. Seperti apa ajaran mereka? Apakah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepada beliau atau tidak? maka yang benar itu adalah yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Idrufi Ali sawadun azimun." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku pun mengira inilah umatku. Wan eh, fakilali hada Musa wa qaumuhu. Namun dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang banyak pengikutnya. Fanadzartu faida sawadun azimun. Maka aku melihat pada sisi yang lain ternyata ada jumlah yang lebih besar. Fakilali. Maka dikatakan kepadaku, hadhi ummatuka. Inilah umatmu. Umat yang terbesar, ya. Yang terbanyak pengikutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia. Walaupun dibandingkan dengan orang yang tidak mengikuti beliau itu tetap lebih banyak. Ya. Kalau kita hitung di dunia ini saja umat Islam masih tetap minoritas. Yang mayoritas adalah orang kafir. Yang seharusnya seluruh isi bumi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus harus mengikuti beliau. Tidak boleh tidak. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan Nabi Musa hidup, maka beliau harus menjadi pengikutku. Iya. Jadi maksudnya di sini pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbanyak pada hari kiamat, namun dibandingkan dengan orang yang kufur kepada beliau, yang menentang beliau itu jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Iya. Jadi dari seluruh Nabi pengikut yang terbanyak adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jemaah sekalian, beliau pernah berpesan kepada kita, Tazawajul waduda waluda, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Ya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk banyak anak. Ya. Bahkan dianjurkan juga banyak istri biar banyak anak. Ya. Tetapi maksudnya anak di sini untuk kita didik, untuk kita ajarkan kepadanya tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah umat yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin." Inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersama umatmu tersebut ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita tentang siapa mereka. Orang-orang khusus, orang-orang pilihan dari umat Nabi Muhammad SAW yang jumlah mereka sangat sedikit. Hanya tujuh puluh ribu orang dibandingkan dengan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang saja umat Islam Berapa jumlah sekarang? Satu miliar ada. Ya. Lebih. Lebih sedikit. Hanya 70 ribu orang. Itu pun sudah terpilih dari seluruh zaman. Sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai hari kiamat, bukan dipilih dari zaman kita ini saja. Berarti sedikit sekali. 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap. Tidak ada lagi diadili. Tidak lagi dihitung berapa amal baiknya, tidak berapa amal buruknya, tidak. Langsung masuk surga. Seperti para nabi dan rasul alaihi Tanpa melewati satu azab. Karena ada juga umat Islam. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Mereka mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Namun masih melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi tidak melakukan dosa kekafiran. Maka mereka masih terancam dengan azab. Walaupun satu hari apabila mereka diazab, mereka akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Tetapi yang ini, mereka tidak sedikit pun diazab, langsung masuk surga. Kemudian setelah menyampaikan demikian, hada fadakhala manzilahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu masuk ke rumah. Faqada nasu fi ulaq fi ulaik. Maka para sahabat kemudian tenggelam dalam pembicaraan siapa mereka itu? Para sahabat penasaran. Siapa mereka itu? Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk masuk surga. Faqala ba'duhum lalu sebagian sahabat berkata, "Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bisa jadi 70 ribu orang itu kata para sahabat adalah orang-orang yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum dan sebagian lagi berkata, "Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam." Falam yushriku billahi syai'an. Bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang ketika lahir sudah beragama Islam. Ya alhamdulillah mungkin seperti kebanyakan kita. Ya. Beda dengan para sahabat dulu, lahir kafir. Maksudnya orang tuanya kafir sehingga dia terdidik menjadi orang kafir. Baru kemudian mereka masuk Islam. Ya. Tetapi kita alhamdulillah lahir sudah muslim. dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai akhir hayat. Wala karu asya dan para sahabat menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian ketinggian ilmu para sahabat. Mereka berkeyakinan bahawa seseorang tidak mungkin mencapai derajat tersebut kecuali karena dia punya keutamaan. Maksudnya dia punya amal soleh yang hebat. Maka fakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faakbaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kembali menemui mereka lalu mereka pun mengabarkan apa yang mereka bicarakan. Faqal barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarkun." Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. wala yaktawun dan tidak melakukan pengobatan al-kay yaitu pengobatan dengan besi panas wala yatatayyarun dan tidak melakukan tatayur yaitu tidak takut sial wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka inilah jamaah sekalian 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab mereka lah orang-orang yang betul-betul mengamalkan tauhid yaitu yang memiliki empat sifat dijelaskan dalam hadis ini yang pertama tidak minta dirukyah nah ini sebagai jawaban terhadap uh, apa namanya ulama tadi yaitu Husain bin Abdurrahman yang minta dirukyah ya yeah. maksudnya kata beliau lebih bagus kamu tidak minta dirukyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, sifat mereka yang pertama tidak pernah minta dirukyah. Dan jemaah sekalian, rukyah itu ada dua macam. Rukyah yang dibolehkan dan rukyah yang terlarang. Rukyah yang terlarang itu ada minimal tiga macam. Yang pertama yang mengandung syirik, yang kedua yang mengandung bid'ah atau mengada-ada dalam agama, yang ketiga yang mengandung maksiat. Ya, Maka kalau kita minta rukyah yang mengandung syirik, hukumnya juga syirik. Itulah rukyah para dukun. Di mana mereka membacakan mantra-mantra yang mengandung permohonan kepada syaitan. Atau mereka melakukan ritual-ritual untuk meminta pertolongan setan. Biasanya mereka menyembeli hewan sebagai sesajen atau sebagai persembahan kepada syaitan. Kalau kita minta rukyah jenis ini, berarti kita setuju dengan perbuatan dukun tersebut, maka kita pun termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ya. Yeah. Adapun kalau kita minta rukyah yang mengada-ada, yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang mengandung maksiat, ya, maka ini hukumnya haram walaupun tidak sampai derajat kesyirikan ini rukyah yang terlarang nah sekarang permasalahannya rukyah yang dibolehkan seperti apa rukyah yang dibolehkan yaitu rukyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu rukyah yang benar tetapi di sini dikatakan mereka tidak minta dirukyah sama sekali maka ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Ya, tidak sampai haram tetapi makruh. Kenapa makruh jamaah sekalian? Karena ketika seseorang itu minta dirukyah, ada sedikit banyak ada dalam dirinya ketergantungan terhadap orang yang merukyah. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang yang merukyah. Ya, makanya ulama mencela di masa ini ada orang-orang yang memposisikan dirinya seakan-akan selalu dibutuhkan umat untuk merukyah. Itu bukan cara yang benar dalam merukyah. Ya, sampai-sampai buat klinik rukyah. Seakan-akan umat harus datang kepadanya terus untuk minta dirukyah. Itu tidak tepat, itu tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Melainkan apa yang harus kita lakukan yang lebih baik adalah merukyah diri kita sendiri dan kalau ada orang minta rukyah kepada kita, ajarkan kepadanya untuk merukyah diri kita sendiri. Ya. Apalagi orang-orang yang berilmu. Kadang setan bertujuan agar dia sibuk merukyah supaya dia nggak sibuk untuk menyebarkan ilmu. Itu termasuk tipuan setan. Ya. Nah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan sakit di dadanya setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam kok muncul penyakit di dadanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya rukyah sendiri. Kata beliau, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, kemudian baca Bismillah tiga kali. Baca Bismillah tiga kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca sebanyak tujuh kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Singkat. Baca ulangi tujuh kali sambil dipegang tempat yang sakit. A'udzu billahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dengan kemampuannya. Min syarri ma ajidu wa uhadir. Dari keburukan yang aku dapatkan ini dan aku khawatirkan. Baca sebanyak tujuh kali. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ringkas saja. Iya. Jadi uh, yang afdal adalah merukyah diri kita sendiri. Jangan minta rukyah. Ini hukum minta rukyah. Bisa jadi syirik, bisa jadi haram, walaupun tidak sampai syirik, dan minimalnya adalah makruh. Tapi merukyah itu sendiri adalah amal soleh. Kita kalau merukyah orang itu amal soleh. Ya. Nabi SAW bersabda, Man minkum an yanfa'akhahu Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya dengan rukyah, hendaklah dia lakukan. Namun minta rukyah itu tidak dianjurkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kaya yaitu pengobatan dengan besi panas. Ini juga hukumnya makruh karena menyakiti diri. Walaupun kadang apa namanya bermanfaat. Kemudian yang ketiga wala yatatayyarun. Mereka tidak takut sial. Ini insyaallah akan datang babnya secara khusus. Namun secara ringkas di sini, takut sial itu adalah termasuk kategori syirik. Termasuk kategori syirik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddathu an hajatihi man raddathu atiyaratu an siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya maka dia telah menyekutukan Allah ya misalkan dia melakukan perjalanan kebetulan tanggal 13 misalkan ini katanya angka sial nggak jadi pergi maka ini termasuk kategori syirik kemudian yang keempat mereka senantiasa bertawakal kepada Rob mereka senantiasa bergantung hati kepada Rob mereka. Ini sifat orang yang mengamalkan tauhid. Hatinya selalu bergantung kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Dan itu tidak mungkin tercapai kecuali dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya mempelajari tauhid agar kita semakin mengenal Allah dan semakin kokoh keimanan kita kepada Allah. Kemudian di bagian akhir hadis, Faqama Uqasha bin Mihsan. Berdiri sahabat yang mulia Uqasha bin Mihsan. Faqal, Lalu beliau berkata, "Udu Allah yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anta minhum engkau bagian dari mereka summa qama rajulun akhar faqal lalu berdiri orang yang lain lalu dia berkata ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah doakan juga kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka maka beliau berkata sabaqaka biha ukasha ukasha telah mendahuluimu maksudnya apa orang ini nggak berhak minta didoakan termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya dengan satu ucapan yang dapat membuatnya tersinggung atau bersedih hati melainkan beliau pakai bahasa isyarat Ukasha sudah mendahuluimu iya jemaah sekalian inilah hadis yang cukup panjang dan banyak sekali pelajaran yang berharga padanya namun waktu kita terbatas sehingga kita tidak menyebutkan semua pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini saya cukupkan sampai di sini barangkali ada tanya jawab saya persilahkan wabillahi taufik pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya yang menjadikan hidup tumbuh dan berkembangnya keimanan kita oleh karena itu untuk pendalaman materi silahkan yang mau mempertanyakan uh, pembahasan ini maupun yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Ustaz uh, mungkin perlu tolong terangkan lagi tadi tentang rukiah sementara orang yang merukiah itu uh, dapat amal soleh tapi ada tadi Ustaz bilang ada beberapa uh, mungkin ada semacam klinik rukiah jadi kan salah satu uh, e, Ustaz bilang tadi merukiah itu uh, amal soleh tapi ketika orang itu membuka klinik ya seolah-olah kan dia orang itu bergantung sama ya yes. Uh, nah, hanya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh baik ini pertanyaan yang sangat bagus sekali merukyah adalah ibadah amal soleh dan juga amalan yang bermanfaat bagi orang lain ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika beliau ditanya tentang ruqyah maka beliau bersabda man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat untuk saudaranya hendaklah dia lakukan jadi beliau menganjurkan beliau menganjurkan untuk kita meruqyah iya kalau lihat saudara kita sakit kita tawarkan untuk meruqyahnya iya Oleh kerana itu jemaah sekalian, yang namanya amal soleh, kita harus senantiasa berusaha ikhlas dalam mengamalkannya dan juga ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga amal soleh. Amalan itu harus sesuai dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka hendaklah kita jauhi amalan-amalan yang tidak ada contoh dari beliau atau yang bisa membuka pintu menuju kepada amalan-amalan yang tidak ada contoh dari beliau. Nah, orang yang membuka klinik rukyah ya, itu termasuk yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal dulu para sahabat itu luar biasa. Orang merukyah itu kan di antara sebab Allah mengabulkan rukiahnya, Allah menyembuhkan penyakit melalui rukiahnya, karena keimanan orang yang membacanya. Ya. Maka para sahabat sekali baca Al-Fatihah, orang yang disengat oleh kalajengking itu langsung sembuh. Ya. Kalau kita mungkin baca berulang-ulang, ya alhamdulillah kalau sembuh. Ya. Dan itu terserah Allah, Allah yang menyembuhkan. Tugas kita hanyalah berusaha. Itu hanyalah sebab. Kita yakini rukyah yang kita bacakan itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Iya. Bahkan ada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang doanya sangat makbul. Iya. Demikian pula ada tabi'in uh, Wais Al-Qarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup sudah berpesan kepada sahabat, minta didoakan sama Uwais Al-Qarni karena doanya makbul. Itu kondisi para sahabat dan tabi'in. Doa mereka begitu hebat. Karena kedekatan mereka kepada Allah. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang apa namanya mengumumkan kalau siapa yang butuh doa silahkan datang. Ya. Siapa yang butuh rukyah silahkan datang kepadaku. Tidak ada. Maka jangan kita mengada-ada dalam agama membuat hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, di situ permasalahannya. Justru karena itu ibadah, kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun membuka klinik rukyah atau mengumumkan diri, saya bisa merukyah, silakan datang kepadaku. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang ada contoh dari mereka adalah mengajarkan tauhid kepada umat ini. Iya. Nah ini yang permasalahannya. Kurang dalam mengajarkan tauhid, lebih sibuk dalam persoalan untuk merukyah. Iya. Ini di satu sisi. Tidak ada contohnya. Di sisi lain bisa membawa pada kemudaratan. Apa kemudaratannya mas kalian? Seperti yang diperingatkan para ulama kita di masa ini. Iya. Kemudaratannya orang yang membuka klinik rukyah atau dia dikenal sebagai tukang rukyah dia akan dijadikan oleh manusia seperti dukun. Ya. Walaupun dia nggak suka seperti itu. Walaupun dia nggak sadari. Tapi ada sebagian orang telah menjadikan dia seakan-akan dukun. Seakan-akan dia punya ilmu khusus. Seakan-akan dia punya kelebihan khusus. Padahal tidak. Rukyah itu bukan kelebihan khusus seseorang. Setiap muslim bisa merukyah. Nggak harus orang-orang tertentu yang punya kelebihan khusus. Iya. Makanya ini mudarat dari sisi umat. Menganggap dia wah lebih daripada yang lain. Mengkultuskan dia, menghormatinya secara berlebihan. Sampai pada akhirnya mereka tidak sadar sudah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Itu yang terjadi pada para dukun. Ya. Sedikit banyak itu terjadi. Di sisi lain bermudarat kepada dirinya sendiri. Muncul dalam dirinya gurur, ya, ketertipuan yaitu berupa ujub merasa hebat merasa kagum terhadap dirinya ya sampai-sampai ada tukang rukia merasa dia sudah seperti apa namanya itu tukang pemburu hantu ya punya ilmu khusus yang dapat bisa memburu hantu sampai-sampai mereka merasakan seakan-akan bisa menyembelih setan bahkan mereka menetapkan ayat-ayat khusus ini ayat untuk menyembelih setan. Ini ayat untuk menarik setan dan lain sebagainya. Berkembang rukiah mereka. Semakin berkembang ke arah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu bahayanya. Ya. Jadi uh, itu diantara mudarat-mudarat yang dijelaskan para ulama. Di samping itu juga tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak katakan bid'ah secara mutlak, tetapi itu bisa membuka pintu kepada bid'ah. Dua-duanya harus dijauhi. Bid'ah itu harus dijauhi dan pintu yang mengantarkan ke sana harus dijauhi. Iya. Jadi barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Eh, apakah kalau kita pijat terus tukang pijatnya eh, menggunakan air air Allah dan jika kita bekam juga menggunakan air Allah itu termasuk dari rukyah mohon penjelasan Ustaz apakah itu boleh atau tidak dan apakah itu juga termasuk pada yang 70 ribu tadi Ustaz baik jadi pijat orang yang memijat sambil membaca ayat-ayat Allah iya itu termasuk merukyah iya termasuk merukyah iya dan tidak masalah orang yang memijat sambil dia membaca Al-Quran dengan maksud merukyah orang yang lagi sakit-sakitan ini. Iya. Nah permasalahannya bagaimana kalau kita minta dipijat? Kalau kita sekedar minta dipijat bukan minta rukyahnya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kita tujuannya minta rukyahnya, maka termasuk tidak akan tidak termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Ya. Uh, sama ketika membekam juga. Ya. Kalau dia dengan maksud membekam sambil merukyah, nah kalau kita hanya minta dibekam saja, tidak ada masalah. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum eh, saya bertanya mengenai eh, pengobatan dengan besi panas. Apakah itu meng, apa namanya merefleksikan pengobatan e, barat sekarang gitu pengobatan medis ke dokter apakah dengan kita meminta pertolongan kepada dokter maka kita tidak tidak termasuk kepada yang 70 ribu dan bagaimana kalau kita yang berprofesi sebagai petugas medis apakah ada dakwah atau e, apa namanya ilmu yang bisa kita sharing kepada eh, yang meminta pertolongan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Pengobatan dengan besi panas itu itu adalah pengobatan khusus, tidak berlaku umum. Artinya, selain itu tidak ada masalah. Ya. Dan itu adalah salah satu metode metode pengobatan orang Arab dahulu dan mungkin sampai sekarang masih ada. Ya. Dan itu cukup manjur juga. Ya. Jadi selain daripada itu misalkan dengan operasi atau dengan minum obat-obatan dari dokter, itu hukum asalnya adalah hal yang mubah. Hukum asalnya adalah hal yang mubah. Namun kita harus meyakini itu hanyalah sebab. Itu hanyalah sebab kesembuhan. Dan Allah dialah yang menyembuhkan. Serta hati kita hanya bergantung kepada Allah. Kalau kita meyakini dokter itu yang menyembuhkan atau obat-obatan itu yang menyembuhkan bukan Allah maka itu adalah syirik demikian pula kalau hati kita bergantung kepada dokter dalam keadaan kita tetap yakin Allah yang menyembuhkan namun hati kita bukannya bergantung kepada Allah bergantungnya kepada dokter atau bergantungnya kepada obat maka itu juga syirik jadi dua hal ini yang harus kita hindari maka kita tetap meyakini dan itu dibolehkan berobat kepada dokter, minum obat dokter. Kita namun kita meyakini itu hanyalah sebab kesembuhan. Dan Allah dialah yang menyembuhkan, maka kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang sakit, maka beliau akan meruqyah orang tersebut. Di antara rukyah beliau, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Washfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah. Engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Maka asyafi yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Semua itu hanya sebab. Semua itu hanya disebab. Namun yang menyembuhkan adalah Allah Tabaraka wa taala.